sangat terkenal dua imam besar Al-Imam Al-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau antum baca di Syarah Sahih Muslim dan di Syarah Sahih Bukhari. Dua ulama besar yang disanjung oleh Sabin Baz ternyata dalam masalah asma wa sifat terbersih. Ya, yes. sampai al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya ketika membahas tentang as-sah hadis yang sangat terkenal hadis sah hadis tentang betis Allah di mana hadis yang cukup panjang manusia berkumpul di maksa lalu Allah mengatakan hendaklah kalian mengikuti sembahan kalian masing-masing. Yang menyembah batu, maka mereka bersama dengan batu. Dan Allah masukkan ke neraka. Yang menyembah bintang, mereka berkumpul dan dimasukkan di neraka. Yang menyembah matahari, yang menyembah pohon dan seterusnya. Tinggallah tiga kelompok. Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin. Karena hanya tiga kelompok inilah yang menyembah Allah. Terhadap Yahudi, Allah tanyakan, siapa yang kalian sembah selain Allah? Mereka menjawab, Uzair. Maka Yahudi pun dilemparkan ke neraka. Kemudian Nasrani. Siapa yang kalian sembah selain Allah? Dijawab Nabi Isa, Yesus. Maka dilemparkan ke neraka. Tinggallah kaum muslimin. Tinggallah orang-orang mukmin. Allah bertanya kepada orang-orang mukmin itu, siapa yang kalian sembah? Dijawab, hanya Allah Rabbul Alamin saja. Tidak ada yang lain. Gitu. Kemudian Allah mengatakan kalau begitu sujudlah kepada aku Tuhan, aku Allah Rabbul Alamin. Mereka sebagian lari, sebagian tidak percaya, sebagian terbengong karena tidak yakin. Inikah Allah Rabbul Alamin? Karena memang belum pernah melihat. Maka kaum muslimin ketika oleh Allah disuruh sujud kepada dia Mereka mengatakan A'udhu billahi minka Aku berlindung kepada Allah dari engkau Karena kaum muslimin tidak tahu kalau ini adalah Allah yang sebenarnya Lalu Allah bertanya Adakah kalian mempunyai tanda? Siapa Allah itu? Kalian punya tanda, artinya kalau kalian e, melihat tanda itu, kalian tahu bahwa itu Allah, karena kalian belum pernah melihat seperti apa Allah itu. Dijawab, ya kami punya tanda. Nah, detik itu Allah menyingkapkan tandanya. Apa? Asaf, betis. Ya. Nah, ini oleh Al-Imam An-Nawawi dikatakan, Hada mustahil kalau yang dimaksud e, betis di sini, di sini adalah al-jari'ah seperti anggota badan, ya. Beliau mengatakan hada mustahil, ini mustahil. Ya. Ah, beliau e, sedikit terkena subhat orang-orang ahli kalam yang tidak mau menerima sifat-sifat Allah yang tidak masuk di akal mereka. Menurut ahlul kalam, kalau Allah sampai berbetis, mempunyai betis, ini tidak masuk akal. Ahlul sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat mengatakan, tidak ada yang tidak masuk akal, apapun yang Allah ucapkan tentang dirinya, wajib kita ucapkan. Tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa tafwid, tanpa takbir. Inilah ahlul sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat. Karena Nabi ketika membawakan hadis ini tidak mengatakan maksud sak di sini apa, maksud betis di sini apa. Ya, ah, insya Allah Taala kitab akidah wasitiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini e, menitik beratkan di situ. Karena apa? Karena kitab akidah wasitiyah ini ditulis oleh beliau setelah beliau didatangi oleh seorang kodi seorang haji dari negeri Wasit. Wasit nama sebuah negeri. Ya, di Damaskus, Palestina. Ah, Hobi ini datang kepada Syekhul Islam memohon kepada Syekhul Islam untuk menulis akidah yang sederhana, yang ringkas, Intinya tentang asma wa sifat. Tentu tentang rubiyah, uluhiyah juga dibahas. Ya, maka beliau untuk memberi penghargaan kepada kodi dari negeri wasit ini, dari daerah wasit ini, maka dinamakan kitab ini akidah wasiti. Ya, sama dengan akidah Tohawiyah eh, mengambil dari nama penulisnya Al Imam at Tohawi. Ya, bukan berarti ada akidah Islam yang namanya wasitiah bukan. Itu nama kitabnya. Bukan nama akidahnya. Ya, nama kitabnya itu akidah wasitiyah. Sebelum sholat asar kira-kira uh, Qadi Wasit ini datang kepada beliau. Selesai sholat asar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis akidah ini. Sebelum maghrib selesai. Ya, habis sholat asar sampai sholat maghrib. Mungkin tanpa maroji, Karena hafalan beliau begitu kuat. Ya, tanpa melihat e, maroji. Ya. Ah, mari kita e, lihat apa yang ada di dalam kitab ini. Ya, kitab akidah Wahidiyah. Sebelumnya kita bahas sedikit Eh, siapa beliau ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan siapa pensyarah kitab ini karena tentu kita mempelajari kitab ini tentu bukan saya yang mensyarahkan ya saya tidak mensyarahkan kitab ini kita menukil kita mengambil dari uh, seorang ulama juga Syekh Muhammad bin Saleh al utaibin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi kita mengambil syarat dari beliau, Syekh Utaibin. Ya, karena itu eh, kedua syekh ini insya Allah eh, dibahas sedikit. Yes. Ya. Eh, tentang diri Syekh Utaibin, saya kira maklum kita siapa beliau karena karena belum lama kita berpisah dengan beliau. Belum lama beliau wafat. ya tahun 1999 ya uh, di tahun yang sama meninggal Syekh Albani juga juga Syekh bin Bas bahkan ditambah satu lagi Syekh Sayyid Sabi tahun 1999 tiga ulama umat ini ditambah dengan Syekh Sayyid Sabi meninggal ya untuk musibah yang sangat besar dalam tahun yang sama meninggal tiga imam besar. Yang dua di Saudi, yang satu di Urdun. Sebagaimana kita tahu manhaj yang ditempuh oleh uh, Syekh Utsaimin mengikuti guru, guru besar beliau. Ya, guru beliau banyak. Di antaranya Syekh bin Bak. Beliau uh, sempat berguru pada Syekh bin Bak. Ya, Uh, salah satu guru besar beliau adalah Syekh Abdurrahman Sa'di. Kita tahu siapa Syekh Abdurrahman Sa'di, uh, eh, pemilik kitab tafsir yang sangat banyak dipuji oleh para imam, termasuk sahabat. Ini berbeda dengan ulama-ulama sebelum beliau di Saudi. Kita tahu di Saudi umumnya para ulama bermadhab apa? Hambali umumnya. Tetapi bukan madhab dalam arti taklid tidak. Artinya banyak dari pendapat-pendapat furu'iyah mengikut kepada Al-Imam Ahmad. Ya. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tidak. Ya, Abdurrahman As-Sa'di tidak. Ya, saya bacakan. والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة منهج منهج yang dimaksud di sini bagaimana pengambilan hukum bukan manhaj cara beragama mengikuti Rasul dan para sahabat bukan dalam pengambilan hukum manhaj yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman Sa'di keluar dari manhaj yang biasa ditempuh oleh ulama-ulama Jaziratul Arab. Di mana ulama Najd itu umumnya, golibnya mengikuti madhab hamdan, Ah, beliau tidak. Beliau menyatakan diri dan ee, eh, memberikan contoh bagaimana beliau tidak sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Ini satu kebebasan. Karena ilmu itu tidak jumur. Murid tidak harus mengikuti gurunya. Bahkan murid akhirnya mengkritik gurunya. Ini hal yang biasa. Ya, kita tidak boleh jumut dalam hal ilmu, taklid buta tidak. Nah, manhaj yang ditempuh oleh Syekh Abdurrahman rahman sadi ini berpengaruh kepada muridnya atau murid besarnya, <coughs> Syekh Utaimin. Maka Syekh Utaimin dalam hal ini beliau banyak berbeda dengan Eh, para imam sebelumnya, termasuk Syekh Ba. Ya, begitulah para ulama. Kita melihat bagaimana perdebatan yang sangat keras antara uh, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i perdebatan yang sangat uh, kuat bahkan di kalangan sahabat ya uh, antara Imran bin Husain dengan Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud ini kuasa dalam masalah furu'iyah. Umumnya dalam masalah akidah sama. Ah, maka sebagai contoh kita lihat <clears throat> bagaimana Syekhul Islam e, Ibnu Taimiyah diambil ilmunya oleh Syekh Taimiyah tetapi bukan berarti bahwa beliau taklid buta terhadap Syekhul Islam. Karena disebutkan di sini bagaimana e, eh, Syekh Taimiyah Eh, sangat banyak terpengaruh oleh eh, pemikiran-pemikiran dan manhaj yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Ya, tetapi beliau tidak taklid buta. Sebagai bukti bahwa beliau tidak taklid buta, maka disebutkan di sini ada beberapa pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat Syekhul Islam. Ya, ini untuk membuktikan ada beberapa di sini tidak sampai 10 ya. Mari kita lihat. Ya. Agar sedikit kita tahu bahwa para ulama itu eh, tidak jumud dalam berpikir. Tidak ta'assub. Tidak fanatik dengan satu mazhab. Ya. Maka begitulah manhaj salaf. Maka jangan sampai manhaj salaf sampai ke negeri kita ini menjadi satu pendapat bagaimana yang pernah diusulkan ya pernah ada usulan udah bagaimana salaf di Indonesia ini kita bikin satu ya kalau turun sujud dengkul ya udah dengkul aja semua kalau tangan tangan semua ya ini dibantah habis oleh uh, eh, ustadz-ustadz kita yang kibar ya ini tidak benar seperti ini ini mematikan ilmu ya maka lihat di kalangan salah ada yang mewajibkan sadar, ada yang tidak. Ada yang turun sujud, dengkul dulu, tangan dulu. Ini sesuai berjalan dengan kaidah ilmiah. Ya, jangankan kita, para ulama seperti itu, bahkan para sahabat seperti ini. Ya. Yang pertama, يرى شيخ Islam Ibn تيمية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة Syahul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa berjamaah itu syarat sahnya sholat. Jadi menurut Syahul Islam Ibn Taimiyah, kalau sholat tidak berjamaah tidak sah. Adakah dalilnya? Tentu. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam eh, bahwa barang siapa yang mendengar panggilan azan, man sami'an nida, Walam ya'ti, lalu dia tidak datang untuk sholat berjamaah. Walau sholat lahu. Maka tidak ada sholat baginya. Nah, pendapat, ucapan tidak ada sholat baginya ditafsirkan, dipahami oleh beliau yang Islam Ibn Taimiyah tidak sah. Tidak ada sholat tidak. Illa min udhrin kecuali kalau ada udhur, sakit, hujan, safar dan seterusnya. Inilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. ويرى syekhuna annaha wajibah tetapi saya kita ini Syekh Utsaimin mengatakan bukan syarat tetapi wajib wajib maka salat berjamaah hukumnya wajib bagi siapa bagi yang mendengar azan yang tidak mendengar adan tentu tidak wajib tidak wajib bukan berarti tidak perlu tidak usah enggak Walaupun kita tidak mendengar azan, tapi kita naik motor, naik mobil ke masjid terdekat, mungkin tidak terdengar azannya sampai ke rumah kita, maka ini satu uh, kebaikan yang sangat besar. Yes. Ya. Saya kira Allah Alam pendapat beliau lebih kuat. Karena Nabi mengatakan solatul jamaati afdalu min solatil fadl uh, solat berjamaah lebih baik dari solat al-fat, solat munfarid, solat sendiri. Berapa? 27 kali lipat. Di lain 25 uh, ah, derajat. Ya, di lewat lain disebutkan bid'an wa tusri 20 lebih. Kalau solat sendiri satu. Kalau tidak sah, tentu tidak ada, tidak akan ada derajatnya walaupun satu. Ya, ini salah satu contoh. Ya, Yang kedua, يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang haji tamattu al-mutamatti Haji tamatuk, antum tahu, umumnya haji dari negeri kita bertamatuk karena tidak membawa haji, tidak membawa hewan kurban, membelinya di sana, maka berhaji tamatuk sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau membawa hewan kurban maka beliau tidak bertamatuk. Ya, beliau berhaji ifrah. Haji dulu baru umrah karena beliau membawa hewan kurban. Bahkan ada riwayat, seandainya aku tidak membawa hewan kurban, aku akan bertamatu seperti kalian. Maka ucapan beliau ini dijadikan oleh para imam haji tamatu itu yang terbaik. Ya, maka penyembelihan kurban pada haji tamatu e, eh, itu bukan dam, itu bukan denda, tetapi memang diwajibkan. Ya, Orang yang mengatakan haji tamatuk bukan yang terbaik karena ada damnya, ini tidak tepat. Nah, dalam haji tamatuk, Syekhul Islam berpendapat bahwa cukup sa'i umroh untuk sa'i haji. Jadi nanti kalau tawaf lagi, nggak perlu sa'i lagi. Cukup tawaf saja. Ini terjadi bilang yang panjang. Apakah setiap tawaf harus ada sa'i? atau bisa tawaf saja tanpa sa'i. Ini dua khilaf yang pas. Ah, wabil khusus dalam masalah haji tawattu, Syekhul Islam berpendapat cukup uh, satu kali. Wa yara syekhuna anna sa'i al-umrati la yakfi an sa'i al-hajj. Tetapi Syekh Zain Syekh Zain pensyarah kitab ini akidah wasidiyah berpendapat tidak cukup. Jadi harus sa'i lagi. Ya. Untuk yang kedua, wallahu alam, saya tidak bisa e, menentukan mana yang lebih Yang ketiga, يرى ya شيخ islami jawaza سفر المرأة bila محرم ma'al am. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat seorang wanita boleh safar tanpa mahram asalkan aman. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya, saya kira masuk pendapat ini. Ya, dengan membawa beberapa dalil di antaranya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan adanya wanita yang berjalan sendirian dari Sana'a sampai Hadramaut. Itu kan apa? Dari Sana'a sampai Hadramaut. Ini hadis yang sangat terkenal di mana Nabi e, mendapat pengaduan dari Khabbab bin Arad ketika Nabi <clears throat> apa tiduran nyantai di naungan Ka'bah Khabbab bin Arad seorang seolah memohon kepada Nabi kenapa engkau santai-santai sedangkan kami para budak pengikut engkau disiksa habis-habisan kenapa engkau tidak memohon kepada Allah ala tastanfiru ala tad'ulana tidak Tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Berdoa kepada Allah untuk kami? Nabi menjawab, engkau tergesa-gesa. Ya, ini sunnatullah bahwa perjuangan para nabi dan rasul seperti ini. Umat sebelum kalian pengikut para nabi ada yang dibelah e, kepalanya menjadi dua. Karena apa? Karena keimanannya, karena mengikuti para nabi. Ada yang digaruk dengan garuk besi badannya, kulitnya sehingga mengelupas kulitnya, kelihatan tulangnya. Itu semua tidak menyebabkan mereka keluar dari agama Allah. Kalian tergesa-gesa. Demi Allah, Allah akan memenangkan Islam ini sampai kaum muslimin merasa aman, tidak seperti sekarang ketakutan. Sampai seorang wanita berjalan dari Son'a sampai Hadramaut. Ya, jarak yang sangat jauh Son'a sampai Hadramaut tidak takut sendirian, itu sendirian. Tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, nah, hadis ini dijadikan hujah bagi beliau, berarti boleh. Gitu. Ini dibantah oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya yang mengatakan haramnya safar tanpa mahram itu khobar. Bukan bukan pemberitaan sebuah hukum karena Nabi juga mengatakan akan datang seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini bukti bahwa boleh wanita berpakaian tapi telanjang? Nah, berarti dalil tadi sekedar oh, khabar, sekedar nubuat, sekedar ramalan, bukan pembenaran. Paham sekiranya ya? Dalil lain Aisyah Dalil lain yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bolehnya wanita safar tanpa mahram adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha meninggal Nabi pernah berhaji atau umrah tanpa mahram. Tanpa Abu Bakar, Abu Bakar sudah wafat, tanpa abangnya Abdurrahman atau Muhammad, ya pokoknya tanpa mahram. Ini dalil. Mustahil Aisyah berbuat keliru, kemudian para sahabat diam saja. Ini dibantah pula oleh yang lain termasuk Syekhul Islam Salbani bahwa Aisyah pergi haji atau umroh waktu itu bersama iya bersama anak-anak Aisyah ya anak-anak kan -anak, siapa anak-anak Aisyah ya seluruh kaum muslimin karena Aisyah ummul mukminin ibunya orang-orang mukmin yang menjuluki Aisyah sebagai ibunya orang-orang mukmin langsung Allah berarti seluruh eh, laki-laki uh, laki -laki muslim itu anaknya Aisyah, mahram dengan Aisyah, tidak boleh nikah dengan Aisyah. Gitu. Wabil khusus karena Aisyah istri Nabi tentu harus e, terus memakai cadar di hadapan siapapun. Ya. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam e, berpendapat boleh wanita muslimah safar tanpa mahram dengan syarat aman. ويرشحون عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا sementara Syekh ini Syekh Utsaimin melihat berpendapat tidak boleh seorang wanita safar tanpa makrom mutlak secara mutlak ya secara mutlak di sini tentu e, di luar dari doruri ya kalau doruri jangankan safar tanpa makrom Makan daging babi juga boleh. Tidak puasa Ramadan juga boleh. Ya, kalau darurat. Maksud maksud mutlakon ini di luar darurat. Ya. Kalau darurat ya tentu boleh. Misalnya dia harus meninggalkan kampung halamannya karena ada gempa ya di kotanya dia harus pindah keluar kota bahkan keluar negeri menyelamatkan nyawanya ah, tentu ini doruri tanpa mahram juga boleh yang keempat يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa boleh mengumpulkan dua saudara susuan. Ya, saya nikah dengan uh, Fulan. Habis itu saya nikah dengan si A. Ya, si Pulana dengan si A ini saudara sesusu. Si Pulana dengan si A ini menyusu pada diri wanita yang sama. Berarti kan saudara sesusu. Ya, ah, dua-duanya saya nikahi bersamaan boleh. Ini menurut Syekhul Islam. Ya, bukan kakak beradik dari ibu yang sama, bukan. Tapi saudara sesuatu kita tahu saudara sesuan kan ee, eh, makrom, jadi kakak beradik. Kan tidak boleh dikumpulkan. Ye. Jika kita nikah dengan si bulana, habis itu selang tiga tahun kita nikah dengan adiknya si bulana, tidak boleh. Orang Sama juga ketika mengumpulkan keponakan dengan bibinya, tidak boleh. Walaupun dalam hal ini tentu ada khilaf. Ah, di sini menurut beliau khusus sesusuan bui. Ya. Nah, kembali uh, Islam tidak memperbolehkan. Dengan dalil apa? Ya yahrumu minar radha'ah ma ya minal nasab. Uh, eh, susuan itu, radha'ah itu menjadikan mahram persis seperti nasab. Persis tidak ada bedanya. Kenapa dibilang? Gitu. Jadi misalnya e, istri saya menyusui e, si pulana, Istri saya memusuhi, menyusui si pulana, Maka saya menjadi bapaknya e, eh, Pulana. Gitu. Anak-anak saya jadi saudaranya si pulana. Bapak ibu saya menjadi kakek nenek si Fulana. Semuanya terus. Abang saya menjadi uh, paman uh, si Fulana dan seterusnya. Persis seperti Fulana itu uh, anak saya. Anak istri saya. Paham ya? Nah, itu maksud dari sabda Nabi. Ya, Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Bahwa susuan itu bisa membuat mahram persis seperti nasab. Hanya makrof. Maka tentang waris, birul walidain dan seterusnya enggak. Enggak. Ya, tetap bukan orang tuanya, hanya makrof saja. Dari jurusan tidak boleh nikah, boleh salaman, boleh boncengan, boleh melihat rambutnya, aurat zahirnya, itu saja. Dari jurusan situ. Adapun jurusan uh, apa uh, waris uh, berbakti kepada orang tua dan seterusnya berbeda. Ya, nasab juga tidak boleh. Ya, bapak saya adalah si Anu, saya orang Anu karena enggak. Nasabnya tetap nasab orang tua aslinya. Kalau Quraisy ya Quraisy, kalau Arab ya Arab, kalau Jawa ya Jawa, walaupun menyusu kepada uh, wanita manapun. Jadi sekedar uh, يضربه يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم yukhlaf wafat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa boleh memberikan zakat untuk membayar hutang si mayit. apabila mayit itu e, mempunyai hutang ya dan itu boleh ya sementara kita tahu dari Syaikhul Taimin dan lain-lain bahwa jika mayat meninggal dan meninggalkan hutang maka dari mana hutang itu harus dibayar dari harta si mayat dari harta si mayat. Berdasarkan keumuman firman Allah, mimba ba'di wasiyatin yuso Berikan uh, warisan itu kepada ahli warisnya, anak istri dan seterusnya setelah wasiat-wasiat mayat ditunaikan dan setelah hutang-hutang mayat dibayarkan. Berarti dari mana? Dari harta si mayat. Ya, saya kira jelas dalam hal ini bahwa uh, jika mayat punya hutang, maka hutang itu harus dibayar dari harta mayat. Jangan anaknya, jangan cucunya dan seterusnya. Jangan harta anaknya, jangan harta cucunya, jangan harta istrinya. Harta mayat karena nas Al-Qur'an seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Karena mayat ini meninggalkan uh, harta. Harta itulah yang dipakai untuk uh, melunasi hutang. Maka jangan dari harta zakat. Ya, jangan dari harta zakat. Ah, beliau melihat di sini boleh. Tapi Syekhul Islam eh, Syekhul Taimin eh, tidak membolehkan. Saya kira beliau lebih kuat pendapatnya dalam hal ini berdasarkan dalil umum secara mutlak eh, firman Allah tadi min ba'di wasiyatin yusobiha au kain. Ya. Nah, kecuali mayat itu tidak meninggalkan harta. Dia miskin sekali dalam hidupnya, ketika mati tidak meninggalkan harta, nah, tentu anak-anaknya, ahli warisnya, sebagaimana sabda Nabi kepada seorang wanita yang ingin membadalkan haji, Nabi mengatakan, e, bapakmu hutang kepada Allah. Jika bapakmu hutang kepada manusia, maka engkau yang paling berkewajiban untuk membayarnya. Sekarang bapakmu hutang kepada Allah kan ada. Nada. Ah, maka engkau lebih wajib lagi untuk membayarkan. Berarti dari sini anak mempunyai kewajiban membayarkan hutang ayahnya, ibunya yang meninggal apabila si mayat tidak meninggalkan harta. Yang keenam, يرى شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bolehnya menaburkan debu ke wajah. Menaburkan tanah ke wajah. Tazallulan lillah sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagai tanda menghambakan diri kepada Allah, rendah gitu. maka mengambil e, tanah ditaburkan ke wajah. Ini pernah dilakukan oleh beliau, terutama ketika beliau tidak paham terhadap sebuah ayat, sebuah hadis. Beliau tidak paham terhadap suatu ilmu. Maka beliau merendahkan diri di hadapan Allah, beliau taburkan tanah ke wajah dan beliau mengatakan, Ya Mu'allima Ibrahim, Ya Mu'allima Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, Alimni, Alimni. Wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Ibrahim Wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Muhammad SAW Ajarkanlah ilmu kepada Berikanlah aku kepahaman Beliau merasa rendah sekali Beliau merasa prihatin sekali Ketika beliau tidak faham terhadap satu ilmu Karena orang beliau ingat tentu sabda Nabi Mayuridillahu bidi khairan Yufakihu bidi Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah dia bikin Allah bikin dia paham di dalam agama. Maka orang yang tidak paham terhadap agama itu bukan orang baik menurut Allah. Ya, saya nggak paham. kenapa Maulid Nabi kok nggak boleh Kan isinya bukan jadilan joget-jogetan ya. Isinya kan baik ceramah baca ini baca itu. Saya nggak paham, nggak habis pikir Kenapa maulid tahlilan diharamkan? Dan dia nggak paham. Kasihan sekali. Ya, sangat kasihan. Tidak dikehendaki baik. Kalau antum paham, saya paham. Dan kepahaman ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan IQ, profesor, doktor, dan seterusnya. Ya, berapa banyak profesor, doktor yang tidak paham bidang Berapa banyak profesor Doktor Al-Azhar yang mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat, Allah ada di mana-mana. Sementara budak perempuan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Nabi Aina Allah, di mana Allah berada? Dijawab dengan tegas dengan yakin, Allahu fis sama, Allah di atas langit, Allah bersemayam di ars. Lihat. Ini perbandingan yang diucapkan oleh Syahalbani antara budak perempuan di zaman Nabi yang tentu derajatnya lebih rendah dari pembantu hari ini. Pembantu kan masih merdeka, dia bisa berbuat apa saja. Ini budak. Ya, tetapi akidahnya selamat selima dibanding dengan profesor doktor di Al-Azhar Kairo. Ya, ini perbandingan Syahalbani. Maka perlu adanya tasfiyah pembersihan secara besar-besaran, kemudian ditarbiyah. Dikosongkan dulu pemahaman keliru subhat yang salah, kemudian diberikan pemahaman yang benar at-tarbiyah. Ya. Nah, maka uh, Syekhul Islam merendahkan diri di hadapan Allah ketika tidak paham terhadap satu ilmu. Prihatin sekali. Sangat prihatin. maka beruntung kita, bersyukur kita ketika kita diberi kefahaman oleh Allah walaupun mungkin kita uh, tidak bergelar sarjana bahkan eh, SMA tidak lulus dan seterusnya tapi Allah bikin kita faham mana sunnah, mana bid'ah, faham mana syirik, mana tauhid, faham kenapa harus mengikuti Rasul dan para sahabat, faham kenapa tidak boleh tahlilan, meludah dan seterusnya faham, faham, faham ini nikmat yang sangat besar Sementara saudara-saudara kita yang IQ-nya tinggi, cerdas, bahkan profesor, doktor, tidak paham, berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah. Maka kebaikan yang dimaksud bukan sekedar hafalan. Allah tidak katakan, Nabi tidak katakan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia hafal, dia hafal, dia hafal, tidak. Tapi wafat. Maka perhatian para sahabat untuk memahami nas-nas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu jauh lebih besar daripada perhatian para sahabat terhadap teks hafalan. Tentu mereka juga menghafalkan keutamaan yang sangat besar. Hafal Al-Quran, hafal hadis hadis Nabi. Tetapi jauh lebih besar apa? Faham. Faham. Al-ilmu, al-fahmu, kata para ulama. Ilmu adalah faham. Nah, kembali Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat boleh merendahkan diri di hadapan Allah dengan menaburkan wajah menaburkan ke wajahnya e, turun tanah. Wa yara syekhuna do'fa hadal qawm. Tetapi Syekh kita Syekh Taimin melihat berpendapat pendapat ini lemah. Kenapa? Li'annal asla fil ibadat al-man'u wal hadar. Karena hukum asal dari sebuah ibadah adalah terlarang. Ini kan bagian dari ibadah, merendahkan diri kepada Allah, bertakar kepada Allah. Ini kan bagian dari ibadah. Maka kan tidak boleh ngarang sendiri. Ya, dengan cara apa kita merendahkan diri kepada Allah? Sujud, ruku, ya, memohon, berdoa, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran. Itu cara merendahkan diri di hadapan Allah. Kan tidak mau kita ya merendahkan diri di hadapan Allah dengan berguling-guling misalnya, dengan oh, berjalan ngesot misalnya, tentu tidak boleh. Nah, maka eh, Syekh Utsaimin melihat ini tidak boleh. Pendapat beliau lemah, pendapat Ibnu Taimiyah eh, lemah menurut beliau hatta yakuma dalilun 'ala al-mashru'iyyah. Eh, setelah datang dalil, setelah tegak dalil bahwa itu disyariatkan. Kan belum tegak dalil. Kecuali kalau Islam membawakan dalil bahwa Nabi pernah mencontohkan setidaknya para sahabat menaburkan wajah, menaburkan wajahnya dengan debu, dengan tanah sebagai tanda merendahkan diri bertakwa kepada Allah. Kalau tidak ada, maka al manau terlarang Hukum asal dari seluruh ibadah adalah terlarang. Saya kira uh, jelas kita lihat di sini pendapat Syekh Utsaimin lebih kuat. Ya. Yeah. Yang ketujuh, يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المهجوبين بالأب Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ibu mendapat harta waris dari anaknya yang meninggal itu sepertiga bersama dengan uh, saudara perempuan yang terhijab oleh ayah. Jadi saudara itu bisa terhijab oleh ayah. Artinya, kalau ada ayah, saudara perempuan e, tidak dapat. bagaimana hijab dari anak laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki, saya mati, maka saudara saya semuanya tidak berhak dapat warisan dari saya. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki, anak saya perempuan semua atau tidak punya anak, maka saudara saya dapat. Berarti anak laki-laki menghijab saudara e, Ah, itu jelas. Tidak ada jelas karena jelas ayatnya. Yang tidak jelas ayat. Apakah ayat bisa menghijab, menghalangi saudara? Karena perselisihan yang terbanyak itu ada di faraid. Perselisihan yang terbanyak di kalangan para sahabat itu masalah faraid. Maka dalam hal faraid kita lihat bagaimana uh, di Al-Muhalla Al-Mughni uh, mengatakan ini faraid Umar ini faraid Abu Bakar, ini faraid Ali, karena memang oh, pelik, banyak perselisihan. Nah ada halnya orang oh, punya istri dua tiga, lain bapak beda ibu dan seterusnya, ada keponakan, ada ini, ada kan kasusnya banyak sekali. Itu ya sementara yang wajar-wajar saja e, seorang laki-laki mati meninggalkan istri dan anak sekian nah, itu tentu mudah tapi ada kalanya ya e, anaknya Eh, sudah mati, kemudian punya cucu, ya bapaknya lain, uh, kemudian ibunya dan seterusnya dan seterusnya, ah, tentu itu timbul perbedaan. Maka Nabi memuji siapa? Yang paling tahu tentang ilmu faraid. Ingat, pernah kita bahas dulu. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dialah umatku yang paling tahu tentang ilmu faraid. Berarti tidak sembarangan ilmu faraid. Sebagian mengatakan setengah dari ilmu ini. Dan ini ilmu yang pertama kali hilang dari kaum muslimin. Ya, yang pertama kali hilang setelah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi ini. Yang pertama kali hilang dari kalangan kaum muslimin ilmu warisan ini. Ya, artinya kaum muslimin masih pada sholat, masih puasa, masih pakai jilbab, haji, umrah. Tapi begitu pembagian waris, sudah tidak pakai lagi cara Islam. Sudah menyimpang. Ya, dibagi sama rata, dibagi sebelum ada yang meninggal. Jelas ini uh, keliru. Ya, nah, maka dalam ini uh, perbedaan yang mencolok yaitu uh, terhijabnya saudara dari ayah. Ya, pendapat Syekhul Islam dan berbeda dengan pendapatnya uh, Syekhul Taimin. Satu lagi. Ya Syekhul Islam جواز الزيادة بين الربوين من جنس واحد في مقابل سبع Syaikhul Ibn Taimiyah melihat berpendapat bahwa bolehnya e, menambah antara dua zat ribawi. Misalnya beras, Eh, minyak, eh, kurma, eh, gandum dan sebenarnya ini zat ribawi, zat yang bisa bertambah berkurang. Tidak seperti meja, kursi, mobil, handphone, itu bukan zat ribawi. Zat ribawi yang ditakar, yang ditimbang seperti minyak, beras, jagung, kurma dan seterusnya. Ini harus, bagaimana sabda Nabi, harusnya dan biadin harus sama, harus kuntan harus sama, ya untuk tukar menukar Nah, beliau berpendapat boleh ada tambahan. Ya, artinya beras satu kilo Cianjur bagus ditukar dengan beras yang jelek ya dua 2 kilo beliau masih berpendapat boleh sementara uh, eh, Syahrul Taimin berdasarkan sabda Nabi uh, larangan beliau kepada Bilal ketika Bilal memberikan kepada beliau kurma yang sangat bagus Bilal menjawab kurmaku yang jelek tadi aku tukarkan dengan kurma yang bagus ini ya Rasul. Ya, ah, tiga 3 kilo dengan satu kilo misalnya. Nabi melarang. Nabi mengatakan, Nabi menganjurkan kalau mau apa? Iya, dijual dulu. Jual dulu kurma jelekmu itu kan jadi uang, jadi emas, ah, baru dibelikan eh, kurma yang bagus. ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu hak. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Pasti ada satu lagi. yang terakhir yang kesembilan yara syaikhul islami anna al-ma'muma tasbihi qiraat imamih fi salati syahriyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa makmum mencukupi bacaan imam. Bacaan imam mencukupi bacaan makmum. Artinya ketika imam membaca dalam solat syahriah, solat subuh, solat maghrib, solat isya, maka makmum tidak perlu tidak perlu membaca surat al-fatihah. Makmum tidak perlu membaca surat al-fatihah cukup imam saja. Wahwa al-madhab. Jadi ini adalah eh, uh, salah satu madhab Bukan satu-satunya madhab. Artinya ada madhab lain. Ada pendapat lain. ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية Sementara Syekh kita, Syekh Utaimin berpendapat wajibnya membaca suratul Fatihah bagi makmum di salat syahriyah. Salat siriyah tentu sepakat. Jika kita sebagai makmum salat zuhur, salat asar, tentu wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, jika ada kesempatan artinya imam belum berusia. Ah, inilah oh, bukti bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah tidak bertaklid terhadap orang yang sangat beliau kagumi. Bahkan orang yang Eh, pengukir manhaj beliau yaitu Syekhul Islam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya, maka di dalam syarahnya ini betul-betul syarah ilmiah bukan sekedar mengikuti apa yang menjadi pendapat e, eh, Syekhul Islam. Tetapi karena syarah di sini titik beratnya adalah tauhid, akidah, maka insya Allah taala seluruh akidah Ahlus Sunnah sama. Dari masyrik sampai maghrib, seluruh ulama ahal sunnah sama menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas. Bahwa Allah turun setiap sepertiga malam dan insyaAllah insyaAllah mulai uh, ahad malam Senin dua pekan lagi kita mulai membahas matanya ya sementara kita bertemu lagi uh, Sabtu malam Ahad besok ya dengan kajian Bahjatul Nabi. Kita berdoa Apa tindakan suami bila istri selalu melarang suaminya ikut kajian sunnah seperti ini? Enggak kebalik nih, suaminya yang larang. Kalau suami yang larang kita bahas, ya gimana baiknya. Kalau istri yang larang ya nggak ada pembahasan, ya. Mau kalah sama istri, mau takut sama istri, ya. kata anak saya cemen apa <laughs> ya cemen apa suami takut sama ya merupakan dalam diri justru e, kita ajak bahkan ya secara kasar kita paksa wajib bagi seorang suami memaksa istrinya untuk taat kepada Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang melarang suaminya baru ini masalah karena istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf tapi yang mungkar tidak boleh tapi istri tidak punya kekuatan dan seterusnya maka dibahas ya adapun istri yang melarang tidak ada pembahasan Apakah berbicara lewat handphone dengan perempuan bukan mahram dengan maksud-maksud tertentu diharamkan? Jangankan lewat handphone yang tidak ada orang yang langsung saja, kalau memang ada maksud boleh dan itu dilakukan oleh Nabi. Itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, berapa banyak riwayat Misalnya Zainab, Zainab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan bagaimana uh, Ibnu Mas'ud menyarankan agar dia mengeluarkan zakatnya diberikan kepada suaminya Ibnu Mas'ud. Ini kan berhadapan. Riwayat Umar juga pernah Umar didatangi oleh seorang wanita muda yang ayahnya dulu pernah ikut perjanjian Hudaybiyah. Lalu Umar memberikan kepada wanita muda ini uh, apa harta yang banyak. Berarti berhadapan antara laki dan perempuan yang berhijab boleh dengan maksud-maksud tertentu. Artinya ada maksudnya, ada kepentingannya. Bukan Ya, saya pengen ngobrol tuh masih bulanan itu. Ya, dari mana? Saya nggak kenal. Ya ngapain? Ya. Emang orang yang kita lihat harus kenal semua. Emang tetangga kita harus kenal semua. Ya nggak kenal yang apa. Kalau ada perlu baru. Apakah kelompok umat Islam yang Ustaz sebutkan tadi langsung seluruhnya dimasukkan ke surga atau dihisap lagi? Lu tadi ceritanya belum selesai. Sampai mana tadi? Eh? Syafaat sudah belum? Sampai betis disingkat. Nah, setelah betis disingkat, disingkat maka e, sujud kaum muslimin dan tahu bahwa itu Allah Rabbul Alamin. Kemudian e, apa diambil dari mereka orang-orang hadis sirat, hadis sirat. Saya kira Al masur antum tahu bagaimana kaum muslimin melewati sirat. Berjatuhan kaum muslimin yang berbuat dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Uh, sebelumnya dipisahkan dulu mana yang menyembah Allah dengan ikhlas artinya tidak nifak dia bisa sujud. Nah, sementara sebagian orang Islam kaum muslimin yang menyembah Allah tetapi penuh dengan nifaq. Artinya tidak ikhlas. Kata Nabi, ketika kaum muslimin yang ikhlas menyembah Allah itu bisa sujud, menyembah Allah dulu waktu di dunia sujud, kemudian yang keislamannya karena keterpaksaan ada ria, ada e, nifas, mereka juga ingin sujud, tiba-tiba tulang punggung mereka seolah-olah tidak ada ruasnya. Jadi tidak bisa ditepuk Ya. Setiap kali mereka mau sujud, maka mereka jatuh ke belakang, terlentang. Nah, orang-orang inilah yang dimasukkan ke neraka. Nah, tinggallah kaum muslimin yang bertauhid. Kaum muslimin yang tidak berbuat syirik, kaum muslimin yang tidak nipah, tetapi di antara mereka ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang berjudi, ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan puasa. Ah, orang-orang seperti inilah yang berjatuhan dari sirat. Ya, berarti tidak semuanya masuk surga untuk pertama kali. Lalu mulailah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat Nabi di atas jahannam mengatakan salim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkanlah selamatkanlah maka terselamatkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka dalam waktu sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Gitu. Kemudian malaikat, malaikat juga diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mengatakan, ya Allah, aku dulu kami dulu sholat bersama mereka puasa bersama mereka, ngaji bersama mereka. Tapi ingat, ya mohon selamatkan mereka dari neraka. Lalu diangkat, dapat syafaat. Tentu ini berjalan setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun. Eh, sudah selesai memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, kaum muslimin memberikan syafaat, terutama yang 70 ribu itu. E, kata Allah, tinggal aku yang beri tinggal aku yang belum menyelamatkan kaum muslimin, kaum mukminin dari neraka. Maka Allah ceburkan tangannya, telapak tangan Allah ke dalam jahanam itu. Lalu diraup oleh Allah, maka e, masuklah ke tangan Allah orang-orang yang imannya sebesar zarah. Ya, di lain disebutkan orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Artinya belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, haji. Apa yang mereka punya iman saja, tauhid saja. Dan ini tidak disiasiakan oleh Allah. Inilah manusia-manusia terakhir yang diangkat oleh Allah dari neraka. Lalu Allah masukkan mereka ini ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat. Nahrul itu sungai, hayat itu hidup, kehidupan. Nah, maka mereka yang sudah menjadi arah kemudian kembali seperti semula manusia biasa ya setelah dimasukkan ke Nahrul Ain dan seterusnya sampai mereka semua masuk surga. Jadi iman adalah sesuatu yang sangat besar. Sementara yang tidak ada iman, walaupun mereka sholat, puasa, zakat, haji, tidak pernah diangkat oleh Allah dari Ah, tergantung bid'ahnya seperti apa. Karena bid'ah dibagi dua. Bid'ah mufassiqah dan bid'ah mutaffiyah. Bid'ah mufassiqah, bid'ah yang ada harapan ampuh. Seperti bid'ah bid'ah amaliyah, soli tahlilan, zudan, malakibat. ini ada harapan ampuh. Belum menyebabkan mereka keluar dari Islam. Adapun bid'ah mukaffirah seperti bid'ahnya orang-orang Rafidah, bid'ahnya orang-orang uh, eh, bulatul qadariyah bid'ahnya orang Ahmadiyah maka ini yang menyebabkan mereka keluar dari Islam karena bid'ah yakin Oh iya, iya. Uh, ada hadis mukti di mana ada orang yang banyak melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka, muflis, bangkrut? Karena tadi pahalanya diambil oleh orang-orang. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang didolimi oleh dia. Dia hutang tidak dibayar, harta orang dia ambil, orang nggak salah apa-apa, dia pukul, dia tendang, dia siksa, dia bunuh. Eh, ini kedolimi orang seperti ini nanti pahalanya akan diambil oleh orang-orang yang didolimi sampai habis pahalanya. Habis pahalanya sementara masih ada orang yang datang untuk menuntut haknya. Padahal pahalanya sudah habis. Maka dosa orang-orang yang didolimi itu diberikan kepada dia. Maka pahalanya habis, dosanya bertambah, maka Allah melemparkan orang seperti ini ke neraka. Inilah keterangan dari Nabi tentang mukmin. Jika bangun kesiangan kira-kira pukul 8 atau 9 pagi, apakah masih mati wajib sholat subuh? Ya, mati. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika beliau pulang dari perang Tabuk bangun kesiangan di perjalanan lalu matahari sudah tinggi maka beliau menyuruh Bilal untuk adan bahkan beliau menyempatkan diri kopiah subuh kemudian sholat berjamaah tentu ini bukan bagi orang yang sengaja sengaja menunda-nunda waktu sholat sampai waktunya habis. Ini bagi orang yang tiba-tiba sadar belum sholat, tiba-tiba ingat belum sholat, tiba-tiba ter terbangun belum sholat karena melalaikan waktu tidak diperbolehkan. Ya, nggak bisa ya. Apalagi sekedar nonton bola, bekerja, rapat, urusan proyek sekian miliar, tidak bisa dan tidak boleh menyebabkan seseorang e, menunda sholat sampai waktunya habis. Bahkan e, menunda sholat sehingga tidak mendapatkan sholat berjamaah. Tadi sudah kita bahas. Ya, pendapat Syekh Utsaimin wajib sholat berjamaah. Pendapat Syekhul Islam syarat sahnya sholat. Berarti kalau sholat tidak berjamaah tidak sah. Ini Syekhul Islam. Adapun Syekhul Taimin mengatakan wajib. Ya, nah, tidak ada yang mengatakan uh, disukai. Ya, atau mungkin sedikit dari ulama dan itu pendapat yang lemah. Kalau ansaman Nabi betul-betul berat. Harus alaihi buyutah. Akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Mustahil perbuatan yang tidak wajib sampai dilarang oleh beliau sampai diancam oleh beliau untuk dibakar Apakah benar Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah memperingatkan, menasihati seorang imam, seorang pemimpin secara terang-terangan? Bagaimana perkataan orang-orang yang memperbolehkan berlibur berarti? Eh, saya tidak tahu. Justru uh, beliau di penjara bertahun-tahun, tujuh tahun, ya dikeluarkan ketika disuruh memimpin pasukan perang ini menunjukkan bahwa beliau tidak menentang penguasa. Bahkan kalau beliau ingin menentang, kan ribuan kaum muslimin tunduk kepada beliau. Kalau beliau ingin gulingkan itu penguasa, saya kira mungkin. Tapi beliau tidak melakukan. Ini bukti bahwa beliau berpegang kepada manhaj yang hakim. Wajib taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu dolim. Keterlibat seorang pemimpin urusan seorang pemimpin itu dengan Allah. Adapun kita sebagai rakyat, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai orang biasa wajib taat kepada pemimpin. Sebagaimana contohkan oleh Imam Ahmad, Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah dan lain-lain yang dipenjara, disiksa oleh para penguasa tetapi tidak melawan. Padahal punya pasukan, punya pendukung. Ya. Yes. Bagaimana jika kita mendengar azan tetapi masih bekerja membantu orang tua di ladang dan seterusnya sementara azan sudah terdengar? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, mau ibu kita, ayah kita, atasan kita, raja kita, tidak boleh kita taati kalau itu bermaksiat kepada Allah. Ketika kita terus bekerja sementara azan sudah berkumandang, berarti ini maksiat. Maka wajib bagi kita menghentikan kerjaan kita untuk memenuhi panggilan azan yaitu salat berjamaah. Ya, wajib bagi kita memberikan pengertian nasihat kepada uh, orang tua. Bolehkah memakai batu akik dengan niat sebagai biasa? Hukum asal cincin boleh. Nabi mempunyai cincin perak. Ya. Maka ini boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan di jari mana beliau memakai. Ya. Di jari yang kiri. Maka ini dijadikan hujan bolehnya memakai arloji dan seterusnya jam tangan di sebelah kiri. Ya? Iya, sesuatu hal yang mendatangkan fitnah lebih baik kita uh, hindari. Walaupun ini boleh mubah, tetapi masyarakat terlanjur meyakini kalau pakai cincin batu berarti ada apa-apanya, ada jimatnya. Ya, apalagi antum dikenal e, bertauhid, rajin ngaji, apalagi ustaz, ya. Oh, ustaz pakai jimat berarti boleh ya. Itu ustaz pakai cincin batu. Hal seperti ini lebih baik kita hindari. Jangankan mubah, mustahab, disukai, sunat kata orang, tetapi bisa menyebabkan fitnah lebih baik dihindari. Mana dalil? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Aisyah mengatakan, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja keluar dari jahiliyah, maka aku rombak Ka'bah menjadi dua pintu begini, begini, begitu. Ya, ini tentu kebaikan karena bangunan Ka'bah seperti itu, dua pintu dan seterusnya itu persis seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan itu yang terbaik. Dan Nabi tahu berdasarkan wahyu. Tapi Nabi batalkan niatnya yang bagus itu karena untuk menjaga fitnah. Dari sini keluar hukum bahwa jika ada perbuatan yang bagus, yang mustahab, yang disukai, yang mengikuti sunnah Nabi, tapi tidak wajib ya. Kok kira-kira mengundang fitnah, maka lebih baik kita tinggalkan. Kecuali wajib. Seorang wanita difitnah ketika dia memakai jilbab, maka nggak peduli. Karena jilbab wajib, menutup aurat wajib. Dampak apapun dari sebuah kewajiban tidak boleh kita pedulikan kecuali itu. Wallahu a'lam Kita akhiri sekali lagi kita bertemu uh, Sabtu malam Ahad. Subhanallahumma bihamdika. Subhanallah.